Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا wa وحده لا شريك له واشهد ان Ma'asyiral muslimin Hadirin yang dirahmati oleh Allah Kembali kita melanjutkan Terjemahan dari Muhadarah Al-Syeikh Abdul Hadi Al-Umairi Hafizahullah Selanjutnya Beliau mengatakan Hal ini membawa kita kepada hak yang berikutnya untuk kita tunaikan. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan beberapa hak yang menjadi kewajiban kita kepada para penguasa. Hak yang berikutnya adalah kita mendoakan mereka dengan kebaikan karena kebaikan mereka merupakan kebaikan bagi para hamba dan negeri-negeri yang dipimpinnya. Maka termasuk dari manhaj ahli sunnati wal jamaah yang membedakan di antara sekian dakwah-dakwah yang lainnya adalah mereka mendoakan kebaikan bagi para penguasa mereka karena kebaikan mereka adalah kebaikan bagi para hamba dan negeri-negeri yang dipimpinnya. Berkata Al Imam Al-Barbahari rahimahullah, apabila engkau melihat seseorang yang mendoakan kejelekan atas penguasa, maka ketahuilah bahwa sungguhnya dia adalah pengikut hawa nafsu dan apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan bagi penguasanya, maka ketahuilah sesungguhnya dia adalah seorang ahlus sunnah. Berkata pula Al-Fudail bin Ayyad rahimahullah. Jikalau seandainya aku mempunyai sebuah doa yang dikabulkan oleh Allah, niscaya aku akan mendoakan untuk penguasa untuk kebaikan penguasa karena kebaikan mereka merupakan kebaikan bagi para hamba dan negeri-negeri yang dipimpinnya. Inilah manhaj as-salafus salih yaitu kita mendoakan kebaikan untuk para penguasa dan tidak mendoakan kejelekan. Adapun mendoakan kejelekan kepada penguasa merupakan bahagian dari tanda-tanda ahli bidah wal ahwa apabila mendoakan kejelekan demikian kondisinya lantas bagaimana orang-orang yang mencela penguasa melaknat penguasa dan lebih daripada itu bagaimana pula orang-orang yang mengkafirkan para penguasa Karena sungguhnya orang yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir apabila hal itu tidak ada pada saudaranya maka kekafiran itu akan kembali kepada dirinya. Bukanlah dari manhaj as-salaf mendoakan keburukan kepada para penguasa atau mengkafirkan mereka. Namun yang menjadi manhaj as-salaf adalah mendoakan kebaikan bagi para penguasa tersebut. Semoga Allah memberikan pembantu-pembantu orang-orang dekat yang baik yang membawa penguasa itu kepada kebaikan. Maka hendaknya kita berusaha memudahkan bagi para penguasa untuk mendapatkan orang-orang dekat yang baik yang mengarahkan mereka kepada kebaikan dan mengingatkan mereka dengannya. Dari sini kita mengetahui betapa bahayanya manhaj-manhaj yang diimpor dari luar dari luar Islam yang membawa berbagai dampak kerusakan yang menyebarluaskan pengkafiran kepada para penguasa muslimin mereka menyatakan di sana tidak ada kekuasaan di sana tidak ada hakim yang muslim menurut pandangan mereka ini adalah manhaj yang sangat bahaya menyebarkan kejelekan terhadap para penguasa. Hendaknya kita berhati-hati dari dakwah dan manhaj yang seperti ini. Karena hanya akan mengajak kepada keburukan dan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka kita hendaknya berhati-hati dan memperingatkan manusia agar berhati-hati daripadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari orang-orang al-khawarij sebelum keluarnya mereka di tengah-tengah umat ini. Beliau menjelaskan tentang sifat-sifat mereka dan memperingatkan umat ini agar berhati-hati dari mereka. Oleh karena itu, yang selayaknya bahwa setiap orang menghindari manhaj yang rusak ini dan sekarang ini bukan hal yang asing buat kalian. Munculnya sebuah dakwah baru. Dakwah yang disebut dengan Daesh yaitu daulah Irak. Apa daulah apa? Atau bahasa kita ISIS. Mereka menyebutnya dengan Daesh atau dalam bahasa kita disebut dengan ISIS. Ini adalah sekelompok kecil manusia yang berupaya untuk memerangi Islam dan kaum muslimin dengan slogan membela Islam dan kaum muslimin sementara mereka mengkafirkan para penguasa muslimin dan menurut mereka tidak ada syariat kecuali pada daulah yang mereka tegakkan. Merekalah orang-orang yang menegakkan syariat Islam menurut mereka. Padahal hakikatnya mereka sangat jauh dari Islam. Perbuatan-perbuatan mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam. Mereka mengucapkan bahwa mereka akan membela Islam dan membela kaum muslimin sementara pada hakikatnya mereka justru membunuhi kaum muslimin mereka mengatakan menolong Islam dan kaum muslimin tapi kenyataannya mereka membunuh kaum muslimin dan bahkan memerangi dan bahkan membiarkan orang-orang kafir mereka memerangi kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir berada di belakang-belakang mereka. Bahkan sekarang ini mereka mulai menghadap untuk menyerang dua kota suci. Mereka meninggalkan orang kafir, orang-orang kafir berada di belakang mereka. Tapi mereka menyeru bahwa mereka menolong Islam dan kaum muslimin. Semua ini adalah slogan-slogan dusta yang kedustaannya telah tersingkap. Setiap orang tahu bagaimana kedustaannya. Apa yang mereka katakan bahwa mereka akan membela Islam dan kaum muslimin niscaya akan diketahui oleh manusia. Pada hakikatnya mereka menipu kaum muslimin dan memerangi Islam dan kaum muslimin. Dan barang siapa yang hidup bersama mereka, pastilah dia akan mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam. Apa yang mereka sebutkan itu adalah dusta. Termasuk dari tanda kedustaan mereka yang terbesar di dalam menipu Islam dan kaum muslimin. Sekarang mereka mulai menghadap menghadapkan diri mereka kepada dua kota suci. Mereka mulai menghadapkan target mereka kepada dua kota suci yaitu kota Mekah dan Madinah. Dengan seizin Allah, niscaya mereka tidak akan mampu karena kota suci adalah negeri yang mempunyai Rob. Ada Rob yang akan menjaganya dan membelanya. Dan Alhamdulillah umat ini senantiasa berada di dalam kebaikan. Maka wajiblah untuk kita mengetahui kesalahan-kesalahan mereka ini. Dan bagaimana tujuan-tujuan mereka. Sehingga kita bisa memperingatkan manusia agar berhati-hati dari mereka. Dan jangan sampai kita terpedaya dan jangan sampai pula anak-anak kita terpedaya dengan slogan-slogan mereka yang palsu. Tidak semua orang yang memanjangkan jenggotnya berarti dia bersama mereka. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wa ala wasallam telah memperingatkan mengenai al-khawarij bahwa salah seorang di antara kalian menganggap remeh, menganggap kecil salatnya dibanding salat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an itu tidak melewati tenggorokannya. Mereka mengaku bahwa mereka adalah keturunan as-sahabah, padahal mereka itu dusta untuk menipu manusia. Hakikat mereka adalah kedustaan yang tersingkap maka janganlah terpedaya dengan apa yang disuarakan di berbagai media untuk mendukung kelompok-kelompok kecil ini. Maka hendaklah yang sepantasnya kita berhati-hati dari mereka. Karena sungguhnya kelompok ini membawa permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu, marilah kita tunaikan hak kita kepada para penguasa yang menjadi kewajiban kita dan hak atas mereka. Kita tidak boleh mendoakan kejelekan atas para penguasa itu. Tapi justru hendaklah kita mendoakan kebaikan meskipun mereka berbuat kezaliman kepada kita. Karena itulah yang disebut dengan keadilan dan sikap yang objektif di dalam Islam sikap yang pertengahan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, apabila kalian berucap, maka berbuat adillah, walaupun terhadap orang yang paling dekat, kerabat dekat. Aku mohon kepada Allah Azza wa Jal, yang mempunyai arsy yang agung, Rob yang mulia, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi kemanfaatan dengan apa yang kita dengar, dan menjadikannya hujjah yang membela kita dan bukan hujjah yang akan mencelakai kita. Semoga Allah Jalla wa menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mendengar dari apa yang paling terbaik kemudian mengikutinya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina wa sahbihi wasallam. Wa jazakumullahu khairan. Ini tadi sesi yang pertama dan insyaallah akan dilanjutkan. بسم الله الرحمن الرحيم هنا بعض الأسئلة التي ألقاها بعض إخواننا لشيخنا الشيخ عبد الهادي العميري حفظه الله نقرأها إن شاء الله على الشيخ السؤال الأول السلام عليكم يا شيخ السلام ما حكم البيعة التي عقدها الجماعات سواء كانت فعلوها علانية أو سرا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهج إلى الدين أما بعد فهذه البيعات التي تحصل من بعض أفراد الجماعات بيعات مبتدعة ضالة ليس هناك إلا بيعة واحدة وهي بيعة إمام المسلمين وأما ما تحصل من البيعات فهذه هي طريقة أهل الضلال والزيغ والذي نهج هذا المنهج هم جماعة الإخوان المسلمين يعقدون البيعات السرية وغيرهم من الطوائف وأما أهل السنة الجماعة فأمرهم على إمام واحد وبيعتهم على إمام واحد وأما هؤلاء الذين يأتون بالبيعات السرية ويريدون شق عصا المسلمين هؤلاء بيعاتهم ضالة ومبتدعة فلا ينبغي الالتفات لها وعلينا أن نلتف حول ولي الأمر الذي أخذ البيعة واستتب له الأمر وألا نشق عصا المسلمين ولا ننزع يدا من طاعة نعم Beliau mengatakan setelah mengucapkan pembukaannya, kemudian setelah itu uh, saya bacakan dahulu pertanyaannya. Bagaimana hukumnya bayat-bayat yang diselenggarakan oleh jamaah-jamaah tertentu yang dilakukan terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Kata beliau dalam jawabannya, kemudian setelah itu bayat-bayat yang terjadi dari jamaah-jamaah tersebut adalah bayah yang mubtada'ah, yang bid'ah, sesat. Karena bayah yang benar itu adalah hanya satu bayah yaitu bai'ah kepada penguasa imam muslimin. Sedangkan bai'ah-bai'ah yang diadakan oleh jamaah-jamaah tersebut merupakan metode ahli dolal, orang-orang yang sesat dan menyimpang. Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang al-ikhwan al-muslimin. Mereka melakukan bai'ah yang tersembunyi. Demikian pula yang selain mereka dari jamaah-jamaah yang lainnya. Sementara ahlus sunnah mereka hanya berbaiat kepada penguasa, kepada imam mereka. Bayat mereka kepada imam yang satu yaitu penguasa mereka. Adapun orang-orang tadi, jamaah-jamaah itu mereka menginginkan untuk memecah persatuan kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin. Maka bayat-bayat mereka adalah bayat-bayat yang bid'ah, sesat dan tidak boleh untuk kita menoleh kepadanya. Hendaknya kita berada bersama para penguasa kita, penguasa muslimin dan janganlah kita memecah belah tongkat persatuan muslimin dan menarik tangan dari ketaatan kepada penguasa. السؤال الثاني هل يجوز لكل جماعة أن ينصب لهم إمام أو أمير لهم لأنهم يزعمون أن هذه الدولة يعني دولة إندونيسيا دولة كافرة ولا ولا يمثلون الكتاب والسنة أعوذ بالله الدولة إندونيسيا دولة مسلمة بل هي أكبر دولة إسلامية على وجه الأرض أعوذ بالله هذا من الطغى وهذا من الضلالات وإلا دولة إندونيسيا دولة مسلمة وتبقى الأخطاء لا يسلم منها أحد لكن علينا أن نحاول نعالج الخطأ ونسدد ونقارب وأما أن ننتهج منهج التكفير فهذا أعوذ بالله هذا يريدون الضلال للبلد يريدون الفوضى المفروض أنكم تؤازرون ولي الأمر تشجعون على ما يقوم به من أعمال الخير هنا قريبا أنا سمعت الآن أقيمت حد الحرابة حد إيش؟ حد الحرابة المهربين المخدرات أيوة ولا لا؟ أيوة صح الآن قريب أقام عليهم حد الحرابة وقتلوا وقتلوهم وهذا عمل يشكر عليه يقول جزاه الله خيرا حفاظا على الأمن السلامة وإقام أيضا لشرع الله فكيف دولة مسلمة يحكم عليها بالكفر والعياذ بالله هؤلاء هم الذين يريدون الخراب والفتنة وإلا دولة اندونيسيا دولة مسلمة ورئيسها رئيس مسلم وفيه خير ينبغي أن يعان على الخير ويدعى له بالصلاح وأن نسعى في إشاعة الفاحشة وإشاعة الفتن حمد الله عز وجل على الأمن الذي تعيشونه الآن انظروا إلى البلدان الأخرى كيف تعيش فلا تستمعوا لهؤلاء أبدا حاربوهم الأمن مسؤوليتكم أنتم جميعا الأمن مسؤولية الجميع هؤلاء يريدون للبلاد الفساد والعياذ بالله فإذا هؤلاء أيها الإخوة لا تلتفتوا لهذه الدعوات الباطلة علينا أن نلتف حول أولي الأمر ولا ننزع يد من طاعة ولا معصية ولا طاعة في معصية لا طاعة في معصية وسبق سمعتم منهج السلف في المعاملة أنه لا طاعة في معصية لكن لا يلزم خروج الإمام أحمد مع الواثق وهو يقول بخلق القرآن لم يكفره ما كفره ولم يخرج عليه بل لما أتوا له فقهاء بغداد يريدون الخروج عليه نصحهم ووعظهم وقال لهم اتقوا الله لا تنزعوا يدا من طاعة لا تشقوا عصا المسلمين ما قال هو كافر نحذر من هذه الدعاوى الباطلة ونلتف جميعا نتكاتف جميعا ونكون ونكون دعاة للخير وإذا حصل خطأ نعالج الخطأ بالطرق الشرعية النصيحة مناصحة نعم Pertanyaan yang kedua, bolehkah setiap jamaah mengangkat imam atau amirnya sendiri-sendiri karena mereka beranggapan bahwa Indonesia adalah negara kufar yang tidak menjalankan Quran dan hadis. Maka beliau menjawab, hafizahullah, Negara Indonesia adalah daulah Islamiyah. Bahkan ini adalah negara terbesar umat Islam di dunia. Maka apa yang dinyatakan oleh mereka adalah merupakan kesesatan, termasuk dari kesesatan. Karena negara ini adalah negara Islam dan pemimpinnya adalah seorang muslim. Adapun kesalahan maka tidak seorang pun yang selamat dari kesalahan. Maka hendaklah kita mengobati kesalahan-kesalahan itu dengan cara yang baik. Adapun kemudian dengan mengkafirkan para penguasa, mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya hanya menginginkan kerusakan dan tidak menginginkan kebaikan. Maka kalau kita lihat kata beliau Barusan saja aku mendengar adanya penegakan hukum vonis mati kepada para apa? Ya. Pengedar narkoba. Ini adalah perkara yang sepatutnya untuk mereka disyukuri. Para penguasa itu disyukuri. Semoga Allah Jalla wa'ala membalasi mereka dengan kebaikan mereka menjaga keamanan, keselamatan bagi negeri ini. Negeri ini adalah negeri yang muslimah. Tidak boleh dihukumi atasnya dengan kekafiran. Mereka itu pada hakikatnya menginginkan kerusakan dan fitnah. Tidak menginginkan kebaikan. Sekali lagi beliau tegaskan bahwa negeri ini adalah daulah muslimah, pemimpinnya adalah seorang muslim pada negeri ini terdapat berbagai kebaikan, hendaknya para penguasa itu justru dibantu untuk mereka bisa menunaikan berbagai kebaikan yang lainnya. Didoakan dengan kemaslahatan. Dan tidak boleh kita mengikuti cara-cara yang membuat kerusakan dan fitnah. Antum bisa melihat, kalian bisa melihat ke berbagai belahan dunia yang lainnya bagaimana mereka hidup di dalam berbagai kerusakan dan fitnah disebabkan olehnya. Maka janganlah kalian mendengar kepada kelompok ini. Berupayalah untuk memerangi mereka. Ini menjelaskan kesesatan mereka. Keamanan adalah tanggung jawab semuanya untuk menjaganya. Jangan sampai dirusak oleh mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak menginginkan kecuali hanya kerusakan wal iazubillah. Janganlah kalian menoleh kepada mereka. Hendaknya kita berada di sekitar para penguasa kita, mentaati mereka. Tentunya ketaatan itu dalam perkara yang baik, bukan perkara kemaksiatan. Inilah manhaj as-salaf bahwa mereka berupaya untuk taat kepada para penguasa mereka dan tidak taat dalam hal-hal yang berupa kemaksiatan. Tapi bukan berarti bersikap memberontak kepada para penguasa itu. Al-Imam Ahmad rahimahullah bersama Khalifah Al-Wathiq Al-Imam Ahmad tidaklah mengkafirkannya dan beliau pun tidak memberontak kepadanya. Bahkan tatkala para fuqaha Baghdad datang kepada Al-Imam Ahmad dan mengajaknya untuk bersikap memberontak kepada penguasa, Al-Imam Ahmad rahimahullah menasihati mereka, memberi peringatan kepada mereka, dan beliau mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah, janganlah kalian mencabut diri dari ketaatan kepada penguasa, jangan kalian memecah belah persatuan kaum muslimin. Beliau tidak mengatakan bahwa khalifah adalah seorang yang kafir. Tidak. Oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati dari berbagai seruan-seruan yang batil. Hendaknya kita saling kuat menguatkan dan hendaklah kita menjadi para penyeru kepada kebaikan. Toh kalau seandainya ada kesalahan, maka marilah kita obati kesalahan itu dengan cara-cara yang disyariatkan dan melakukan an-nasihah dan saling menasihati dengan cara yang baik. هنا سائل يقول السؤال الثالث السلام عليكم حفظك الله إذا وجد في بعض البلدان من يخرج على السلطان هل لنا أن نتعاون مع الحكومة لحرب هؤلاء أم ماذا نفعل جزاك الله خيرا إذا وجد ومثل بما وقع في اليمن الآن أيوه يعني إيش السؤال هل إيش؟ هل لنا أن نتعاون مع الحكومة لحرب هؤلاء؟ لا شك أيها الإخوة أن هذه مؤامرة على الإسلام في جميع الدول الإسلامية هذه مؤامرة وحرب على الإسلام والسعيد من وعظ بغيره انظروا ماذا ما هي النتائج التي حصلت بسبب هؤلاء البلدان التي عاشت هذه الأحداث كيف كانت قبل وكيف كانت بعد انظروا هل حصل نفع أم ضرر وعلى هذا لا نقول ما خرج قوم على ولي أمرهم ونتجوا بخير علينا أن نتكاتف وأن لا نكون عونا لنشر الشر فمثل هؤلاء هم يتآمرون على البلاد الإسلامية يريدون زعزعة الأمن والإيمان والطمأنينة فمثل هؤلاء ينبغي أن نتعاون جميعا على محاربتهم وألا ندعهم يعبثون في أمن بلداننا ولا يسكت عنهم هؤلاء هم أهل الفتنة يريدون أن تعيش البلاد الإسلامية في حروب دائمة لن تنتهي نعم Pertanyaan yang ketiga, jika ada pemberontak di sebuah negeri yang memberontak kepada penguasa, apakah kita ikut membantu penguasa, pemerintah, atau apa yang harus kita perbuat? Kemudian dicontohkan dengan negeri Yaman. Kata beliau, hafizahullah, tidak diragukan lagi bahwa semua ini adalah rencana-rencana makar yang dibuat oleh musuh terhadap segenap negeri-negeri Islam dalam rangka untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Maka orang yang bahagia adalah orang yang mau mengambil pelajaran dengan selainnya. Silahkan lihat apa hasil yang mereka peroleh dengan sebab adanya orang-orang yang seperti itu. Apa yang terjadi pada negeri mereka? Negeri-negeri yang hidup dengan berbagai macam peristiwa seperti ini. Coba perhatikan bagaimana kondisi mereka sebelumnya di negeri itu dan bagaimana kondisi mereka setelahnya. Apakah mereka memperoleh kemanfaatan atau justru mereka mendapatkan mara bahaya? Maka atas dasar ini kita katakan tidaklah suatu kaum yang memberontak kepada penguasanya melainkan hal itu tidak akan pernah membawa kepada kebaikan. Maka kewajiban kita untuk saling bantu membantu, saling kuat menguatkan. Jangan sampai kita ini menolong kepada keburukan dan penyebarannya. Maka orang-orang yang seperti itu mereka selalu berbuat makar untuk merusak negeri-negeri Islam. Memang mereka itu menginginkan untuk menggoncangkan stabilitas keamanan dan ketenangan kaum muslimin. Maka kewajiban kita adalah kita saling bantu membantu dalam rangka memerangi mereka. Dan tidak membiarkan keamanan negeri kita dirusak oleh mereka. Tidak boleh kita diam terhadap kejelekan dan kejahatan mereka ini. Orang-orang yang suka fitnah memang menginginkan bahwa negeri-negeri Islam itu selalu berada di dalam situasi peperangan yang terus-menerus tanpa henti-hentinya. Huna sa'ilun yas'al soal rabi' ad-demokratiyah muharramah فماذا علينا إذا انتخبوا إماما لنا من هذه الديمقراطية نعم لا شك أن الديمقراطية محرمة لكن إذا جاء الحاكم واستتب له الأمر وانتخب فلا ينبغي لنا أن ننزع يدا من طاعة فإذا تمت له الولاية واستتب له الأمر فمنهج أهل السنة الجماعة عدم الخروج وليس المقصود أن نبايع كل شخص بمفرده بل إذا وقع الاختيار واستتب له الأمر فإن لا يسعنا أن نخرج بل علينا أن نسمع ونطيع في غير المعصية العلماء قالوا لو الوالي تسلط على حكم بالقوة ثم أخذ الحكم والسلطة بالقوة واستتب له الأمر فلا يجوز الخروج عليه فإذا إذا وقع الاختيار على والي وحاكم ثم استتب له الأمر فلا يسعنا إلا أن نسمع ونطيع ما لم, تك ما لم يكن في معصية نعم Pertanyaan berikutnya Demokrasi itu adalah perkara yang haram Lantas kalau Sudah mereka angkat seorang pemimpin Melalui jalan demokrasi Apakah Apa yang harus kita perbuat Kata beliau dalam jawabannya bahwa tidaklah diragukan bahwa demokrasi itu adalah perkara yang haram. Namun apabila seorang hakim telah memegang kekuasaannya, telah dipilih dan urusannya telah diteguhkan dan dia telah dipilih sebagai pemimpin maka tidak sepantasnya untuk kita mencabut tangan dari ketaatan kepadanya. Maka inilah manhaj ahli sunnah. Tidak boleh keluar kepada penguasa tersebut. Bukanlah yang dimaksudkan bahwa setiap orang berbaikat kepadanya. Tetapi apabila memang pilihan itu telah terjadi dan urusannya telah ditetapkan, diteguhkan, maka tidak ada keharusan kita melainkan kita taat kepadanya dan tidak boleh untuk memberontak kepadanya. Kita taat kepadanya tentu dalam perkara yang selain maksiat kepada Allah. Bahkan ulama berkata, kalau seandainya ada seorang wali yang mengambil kendali kekuasaan dengan kekuatannya dan kemudian urusannya menjadi suatu ketetapan, maka tidak boleh keluar memberontak kepadanya. Ini yang merupakan manhaj ahli sunnah. Maka kewajiban kita adalah mendengar dan taat selama itu bukan perkara yang maksiat. Demikian jawaban beliau. Soal tali سائل يقول نحن الآن في شك في ولاة أمرنا يعني في رئيس الدولة في شك في, في رئيس الدولة إيه؟ لأن يعني مجلس النواب أو مجلس الوزراء هم يساعدون أو يساندون دعوة إلى الشيعة فماذا علينا فماذا موقفنا موقفنا أن نناصح من ولاه الله أمرنا ونبين له منهج أهل السنة الجماعة الحق وأن ننشر بين الناس دعوتنا ننشر بين الناس الدعوة الصحيحة وأما أن ولي الأمر يقرب هؤلاء فنحن بحاجة أن نناصح نناصحهم ونبين أن هؤلاء دعوتهم ليست بالدعوة المنبنية على الكتاب والسنة وأن دعوة أهل السنة الجماعة هي دعوة هي الدعوة الصحيحة فالمناصحة لا بد منها وأما الخروج والتأنيب على ولي الأمر هذا ما فعله مع السلف الإمام أحمد أنا ذكرت لكم الإمام أحمد من كان حول الواثق كلهم أهل الاعتزال والبدع حتى أنه صارت فتنة للناس يمتحنون الناس في خلق القرآن حتى صار الواثق يمتحن الناس ومع هذا كله كان موقف الإمام موقف من بني على الكتاب والسنة لم يدعو للخروج عليه ولم يدعو بإشاعة بالإشاعة والتأنيب عليه بين الناس بل دعا بالصبر لأن النتيجة نتيجة التأنيب والخروج ضررها عظيم ضررها عظيم ونحن نؤمن أيها الإخوة أن بعد العسر يسرا فبإذن الله نسير بدعوتنا على المنهج الصحيح وننشر الدعوة الصحيحة في أوساط الناس فبإذن الله تنتشر هذه الدعوة وهذه الأمور تجعلنا أشد تمسكا بدعوتنا وإيصالها إلى الناس على الوجه الصحيح نعم Pertanyaan yang berikutnya, kami sedang saat ini kami sedang mengalami keraguan tentang para ulil amr Presiden Indonesia dikarenakan kabinet menteri e, mendukung atau kabinet menteri agamanya mendukung dakwah kepada Syiah. Bagaimana sikap kami ya Syekh? Jawaban beliau, sikap kita adalah kita hendaknya memberi nasihat. Memberi nasihat kepada mereka, kepada penguasa itu. Kita jelaskan kepada mereka tentang manhaj ahli sunnah dengan cara yang benar. Hendaknya justru kita menyebarkan di antara manusia dakwah yang benar ini. Maka para penguasa itu membutuhkan untuk kita menasehatinya. Kita jelaskan kepada mereka tentang dakwah yang benar. Dan bahwasanya dakwah Syiah itu bukanlah dakwah yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara dakwah ahli sunnah adalah dakwah yang benar. Maka haruslah ada sikap menasehati penguasa. Adapun bersikap untuk memberontak atau mencela penguasa ini bukan dari manhaj manhaj as-salaf. Aku telah sebutkan kepada kalian mengenai Al-Imam Ahmad dan Al-Wathiq. Siapakah orang-orang yang berada di sekitar Khalifah Al-Wathiq? Mereka adalah orang-orang Mu'tazilah, Ahlul Bidah. Mereka menguji manusia dengan pendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Namun dengan semua kondisi ini maukif atau sikap Al-Imam Ahmad rahimahullah tetaplah beliau berdiri di atas Alkitab us sunnah beliau tidak mengajak manusia untuk memberontak tidak menyebarkan berbagai kejelekan-kejelekan penguasa mencela penguasa bahkan beliau tetap sabar karena hasil dari sikap menyebarkan kejelekan penguasa memberontak kepada penguasa bahayanya adalah cukup besar. Dan pastilah setelah kesulitan akan ada kemudahan dengan seizin Allah. Maka dakwah kita ini adalah dakwah yang berdiri di atas dakwah yang sahih. Hendaknya kita menyebarkannya di antara manusia. Niscaya dakwah ini akan tersebar dengan baik. Justru perkara-perkara ini tadi hendaknya menjadikan kita semakin kuat berpegang dengan dakwah ini dan membuat kita semakin semangat untuk menyampaikannya kepada manusia dengan cara yang benar. أنتم على كيفكم طيب نعم السؤال التالي سؤال الخامس السلام عليكم يا شيخ اشرح لنا عن الحزبية ومن هو الحزبي نعم الله عز وجل بين لنا في كتابه الكريم وأمرنا بالاعتصام والاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالتفرق إلى جماعات يتحزبون إلى أشخاص يوالون لهم ويعادون لهم الولاء والبراء لهذه الجماعات هذه هي الحزبية تحزب إلى أشخاص التعصب إلى أشخاص هذه هي الحزبية والمؤمنون إنما هم حزب واحد وهو حزب الله من هم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما التعصب إلى أشخاص اتباعهم والولاء لهم والبراء لمن خالفهم فهذه هي الحزبية التي نهى عنها الإسلام الإسلام أمر بالاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالمفروض والذي ينبغي لنا جميعا أن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ننبذ التعصب والتحزب ونجعل الولاء والبراء لدين الله لا للأشخاص والجماعات فكل جماعة لا بد أن يعرض عمل أن يعرض عملها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خالفت فينبغي لها الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن وافقت فهي جماعتنا وكلنا جماعة جماعة واحدة فعلينا أيها الإخوة أن ننبذ هذه التعصبات ما سبب الضعف للمسلمين إلا هذه التعصبات والتحزبات والولاء والبراء من أجل هذه الجماعات واعتصموا بحبل الله جميعا هكذا يأمرنا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في آخر وفاته خرج ثم نظر إلى المسلمين فإذا هم إيش صف واحد على إمام واحد فاطمأن قلبه وفرح لهذا وهكذا نحن أيها الإخوة ينبغي لنا أن نجعل القرآن والسنة هي مرجعيتنا ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا الحق وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه نعم Pertanyaan yang berikutnya Jelaskan kepada kami apakah itu apakah itu hizbiyah dan siapakah yang disebut dengan hizbi. Apakah itu kefanatikan golongan dan siapa yang disebut dengan orang yang fanatik kepada golongannya. Beliau menjawab, Allah telah menjelaskan kepada kita di dalam kitabnya yang mulia dan Allah perintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan agamanya Allah perintahkan kita untuk bersatu. Kata Allah, hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah secara bersama-sama dan janganlah kalian berpecah belah. Maka perpecahan kepada berbagai jamaat, jamaah-jamaah dan saling fanatik kepada individu-individu yang ditegakkan sikap loyalitas dan permusuhan di atasnya maka inilah yang disebut dengan hizbiyah. Yaitu ketika seseorang berpihak menegakkan loyalitas dan sikap berlepas diri karena individu-individu individu tertentu. Ini adalah yang disebut dengan hizbiyah. Sungguhnya golongan Allah adalah golongan yang satu, yaitu golongan yang berdiri di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sikap fanatik kepada orang-orang tertentu, individu-individu tertentu serta mengikuti mereka, menegakkan loyalitas dan sikap berlepas diri bagi orang-orang yang menyelisihi mereka, ini adalah sikap hizbiyah, kefanatikan golongan yang dilarang oleh Islam. Dan Islam justru memerintahkan kepada kita untuk bersatu. Allah menyatakan dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara bersama-sama dan janganlah kalian berpecah belah. Maka hendaklah kita bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita membuang sikap fanatik, sikap berkelompok dan menegakkan sikap loyalitas serta permusuhan kepada yang selain agama Allah, kepada orang-orang atau pribadi-pribadi, individu-individu tertentu maupun jamaah-jamaah. Tapi tegakkanlah sikap loyalitas dan permusuhan itu karena agama Allah Azza wa Jalla. Hendaklah segala sesuatunya kita hadapkan kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Jika memang mencocoki, jika memang menyelisihi, maka hendaklah kita kembalikan kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika dia mencocoki maka itulah jamaah kita. Jamaah yang satu, yang jauh dari kefanatikan-kefanatikan. Maka hendaklah kita buang kefanatikan-kefanatikan ini. Karena sikap fanatik, sikap berkelompok, menegakkan loyalitas dan permusuhan atas jamaah-jamaah atau individu-individu tertentu ini yang telah menyebabkan kelemahan dan kemunduran bagi kaum muslimin. Allah telah menyatakan dalam ayat tadi, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir sebelum kewafatannya sebelum wafatnya beliau keluar kemudian beliau melihat kepada kaum muslimin maka beliau melihat mereka dalam keadaan satu barisan di bawah seorang imam. Inilah yang kemudian membuat beliau alaihi salatu wassalam bergembira dan merasa sejuk jiwanya. Maka sepantasnya untuk kita selalu menjadikan Alkitab was sunnah sebagai rujukan kita. Semoga Allah Azza wa Jal membuat kita bisa melihat kebenaran dan memberi rezeki kepada kita untuk mengetahui al-haq dan mengikutinya dan juga mengetahui al-batil dan menjauhinya. Nah. طيب السائل يقول بعض الأساتذة عندنا في أندونيسيا يحذر من بعض الناس على شأن أنه حزبي فماذا نصيحتكم يا شيخ لنا أي طلبة العلم في إندونيسيا نعم نصيحتي لإخواني أن يجتمعوا على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة ويتركوا هذه الأمور للعلماء الكبار والأحكام على الأشخاص هذا حزبي وهذا مبتدع وهذا ضال وأن يجتمعوا على توحيد الكلمة يتركوا هذه الأمور التي لا تزيدهم إلا وهنا وضعفا ويجتمعوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسألة على الأحكام لا تنبني حسب الأهواء والشهوات إنما تنبني بالأدلة وأما إصدار الحكم على شخص بمجرد المخالفة يخالفه في الرأي فهذه ليست من منهج أهل السنة والجماعة إن كان عندك على شخص ملاحظات تبين أن هذا الرجل مخالف لمنهج أهل السنة فناصحه فإن استجاب وإلا فنحذر منه بالبينة والعلم لا ليس بالهوى ثم الكلام لا يصح لعامة طلبة العلم إنما يكون من العلماء وأما لو فتحنا المجال كل من رأى شيئا أو سمع كلاما أخذ يتكلم في إخوانه بمجرد الهوى نسأل الله السلامة والحماية فهذا يضر الدعوة يا إخواني يشتت الدعوة اتركوا هذه الأشياء واشتغلوا بما هو أنفع لكم أنتم مسؤولية الدعوة عندكم كبيرة وعظيمة الناس بحاجة إلى من يدعوهم يبين لهم ومن الحكمة أن الإنسان في هذه اللحظات أن يستخدم أسلوب الدعوة الذي جرى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومشى عليه يعني بعض الناس الآن يقول تميز لابد أن يتميز أنت في بداية الدعوة الدعوة ضعيفة ليس من المصروح الآن أن تأتي تصنف فلان وفلان وفلان أنت الآن ينبغي لك أن تدعو إلى الله تبين دعوة أهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وفيها منافقون ولا لا فيها منافقون يعلمهم ولا ما يعلمهم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هل ميزهم النبي صلى الله عليه وسلم من بين المؤمنين وحذر منهم بل لم يعلم بأسماء المنافقين من الصحابة إلا من واحد حذيفة عمر هو عمر ما كان يعرفه لأن المصلحة تتطلب الآن ليس المصلحة الآن أنك تأتي وتصنف وتشتت الدعوة لا ليس من المصلحة ولا من الحكمة عمر ما كان يعرف المنافقين حتى جاء إلى حذيفة يقول أخبرني أنا منهم فإذا انظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الآن إذا أتيت تميز فلان عن فلان وأنت في ضعف الدعوة نعم إذا كانت الدعوة قوية وقوية الدعوة يحصل هم يتميزون أصلا بدون ما تميز ولك أن تبين لكن إذا كانت الدعوة ضعيفة تزيدها ضعف النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وهو يعلم المنافقين ويصلون معه وين في المسجد يصلون معه في المسجد ويعلمهم ويعرفهم واحد واحد لكن ليس من مصلحة الدعوة يقول أنت منافق أخرج وأنت منافق أخرج هكذا هي الحكمة في الدعوة نعم أيضا أقول يا إخوان لا تلتفتوا لهؤلاء الذين يريدون يشتتون الدعوة ولا تتتبعونهم في كل صغيرة وكبيرة الحمد لله أنتم على خير ومع مشائخ وهم مع علماء ليست الدعوة هي حصر محصورة على هؤلاء وليست هي ملك لهم فلينبغي علينا أيها الإخوة أن ننشغل بما هو أهم نتعلم إذا سار هذا حزبي وهذا حزبي وهذا حزبي من بقي إخواننا الآن الإشكالية في إخواننا كلام يدور حولهم لأنهم ما يمشون على منهج السلف ليس المنهج الذي هم يرسمونه لا فالحمد لله الدعوة قائمة ولله الحمد ومنتشرة ولله الحمد والثمرة واضحة وكل يوم هم يحترقون لما يرون من الإقبال العظيم على الدعوة فلا نلتفت ولا يحزننا بل ينبغي لنا أن نتمسك بمنهجنا الذي نحن عليه ونعتني بما هو أهم من حضور الدروس وحفظ المتون والاستزادة في العلم وأما هؤلاء لن نرضيهم شيء إذا أردت أن ترضيهم ما تستطيع فأنت ارضي الله عز وجل ولا يهمك أحد فنصيحتي لإخواني أن يلتفوا حول إخوانهم وهم على خير وعلى منهج والذي رأيناه رأينا خيرا كثيرا ولله الحمد نسأل الله عز وجل أن يعينهم ويزيدهم يسدد خطاهم ولن تدوم بإذن الله لهؤلاء ما يريدون الحق والباطل دائما الحق كيف يعلو لابد في صراع بين الحق والباطل ثم يعلو الحق بإذن الله عز وجل نعم أيضا هؤلاء يا أخوان ترى في, في, في كل بلاد العالم ما هو في إندونيسيا من في إندونيسيا في كل بلاد ما من بلد إلا وهؤلاء منهم طائفة حتى في بلاد الكفر حتى في بلاد الكفر إنسان يدرس العقيدة يدرس الناس العقيدة وعلى شروح المشايخ وعلى شروح العلماء ولا تحضر عنده طيب فين يروح في كل مكان مو في اندونيسيا في كل مكان لكن الحمد لله دعوتهم لا تمثل الدعوة السلفية إنما تمثل أشخاص هؤلاء وأنا لو أريد يعني أقول لكم تناقضات عندهم اتباع للهوى عندهم كثير جدا لا يريدون الحق والله لا يريدون الحق لو أرادوا الحق لظهرت مواقفهم في مواطن هم راغوا عنها لا يريدون الحق إنما يريدون فقط نشر آراءهم وتقليدهم وإلا هناك أشخاص نعلمهم تماما منغمسين في الحزبية وعليهم ملاحظات ظاهرة ما لهم موقف أبدا معه موقفهم السكوت كثير منهم على هذا المنهج في أشخاص عليهم ملاحظات وعليهم كلام من علماء لكن لا يتكلمون ليه ما السبب لأنهم يتفقون معهم في الطريقة وفي المنهج ولو أردنا أن نسمي فلان وفلان وفلان لسمينا ونقول لهم إذا كنتم فعلا أنتم تريدون الحق اظهروا لنا تكلموا لكن لا يريدون فعلينا أن نترك مثل هؤلاء يا أخوان لا ننشغل بهم لا ننشغل بهم أبدا إنما نشت... ن... الذي نشتغل به إيصال دعوتنا للناس الآن في جزر في إندونيسيا في أقصى الأماكن ما وصلها شيء هذه الهم هذه همتنا صراحة هذا الذي نريد هذا اللي يهمنا أناس في أقصى الأماكن ما وصل لهم دعوة أين هؤلاء فينبغي لنا أيها الإخوة أن نتعاون على الخير وعلى البر والتقوى أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم نعم اختصره بس اختصر الكلام هذا ماشي طويل مرة Bismillahirrahmanirrahim. E, pertanyaan berikutnya, di sini ada yang bertanya sebagian ustadz kami di Indonesia mentahdir sebagian yang lain dengan kata hizbi. Apa nasihat Syekh kepada ustadz dan kami sebagai penuntut ilmu? Intinya nasihat beliau karena beliau minta untuk diringkas bahwa beliau menasihatkan untuk kita bersatu di atas Alkitab, Sunnah dan pemahaman salaful ummah membiarkan atau menyerahkan urusan-urusan seperti ini kepada ulama yang besar karena menghukumi seseorang itu ini hizbi, ini mubtadi' dan yang lainnya perlu diserahkan kepada para ulama yang besar yang mapan dalam keilmuannya. Dan hendaknya kita menyibukkan diri dengan menyatukan barisan kita dan tidaklah Hal-hal yang seperti itu kalau kita menyibukkan diri dengannya melainkan akan menambahkan kita kelemahan dan kemunduran. Maka beliau memberi pesan kepada kita untuk berpegang kepada Alkitab, Sunnah, kemudian menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat seperti menuntut ilmu, kemudian menghadiri pelajaran-pelajaran agama, menghafal matan-matan ilmu, dan yang semacam itu. Kalaupun ada seandainya sebagian orang yang menyelisihi manhaj ahlus sunnah dengan hawa nafsunya, maka kewajiban kita adalah menasehatinya. Menasehatinya. Kalau dia tidak menerima nasihat itu, maka kita terangkan kepada manusia dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Dan kata beliau, pembicaraan yang seperti ini tidak pantas bagi keumuman para penuntut ilmu. Serahkan urusannya kepada para ulama. Karena kalau kita buka pintu yang seperti ini, maka setiap orang yang melihat atau mendengar sebuah ucapan, dia akan berbicara tentang saudaranya dengan hawa nafsunya. Semoga Allah tabaraka wa taala melindungi kita dan memberi kita keselamatan. Kata beliau ini akan membahayakan dakwah. Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang munafik Bahkan beliau mengetahui orang-orang munafik itu secara personil, satu persatu. Dan di antara as kata beliau, tidak ada yang mengetahui mengenai orang-orang munafik dengan nama-nama mereka kecuali hanya satu sahabat yaitu Hudhaifah. Bahkan Umar Ibnul Khattab tidak mengetahuinya. Makanya pernah Umar Ibnul Khattab datang kepada Hudhaifah untuk bertanya siapa orang-orang atau nama-nama munafikin yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah beliau termasuk di dalamnya? Maka kata beliau, engkau berada di permulaan dakwah, sehingga engkau tidak membutuhkan hal-hal yang seperti ini. Berjalanlah di atas manhaj Nabi. Nabi ketika masuk ke kota Madinah, orang-orang munafikin sholat bersama beliau di masjid beliau Beliau tidak mengatakan ini munafik keluar, ini munafik keluar, ini munafik keluar. Maka kata beliau janganlah kalian menoleh kepada orang yang memang menginginkan untuk memecah belah dakwah. Tidak perlu memperhatikan mereka dalam setiap hal yang besar ataupun kecil. Sibukkan diri dengan ilmu dan apa yang bermanfaat bagi kalian. Dan kata beliau, alhamdulillah dakwah di Indonesia ini dakwah salafiyah tegak dan tersebar, hasilnya juga tampak jelas. Dan mereka-mereka itu sebenarnya terbakar ketika melihat saudara-saudara mereka yang lain mendapatkan sambutan dari manusia dengan sambutan yang gegap gempita untuk mengikuti dakwahnya. Maka tidak usah kita perhatikan mereka. Perhatikanlah. Tidak perlu kita bersedih hati dan perhatikanlah hal-hal yang bermanfaat untuk kita seperti yang tadi telah beliau sebutkan. Dan beliau juga berpesan untuk para ikhwan berada di sekitar saudara-saudara mereka ahlus sunnah yang mereka berada di atas kebaikan, di atas manhat yang sahih. Kata beliau, kami telah melihat pada mereka ada kebaikan yang cukup banyak. Maka marilah kita saling bantu membantu. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kekuatan kepada mereka, menambahi kebaikan untuk mereka dan meluruskan langkah mereka. Dan kita jangan beri kesempatan bagi mereka untuk menjauhkan kita dari untuk memperturutkan mereka dengan apa yang mereka inginkan. Jelas kata beliau di akhir kalimatnya bahwa antara al-haq dengan al-batil itu akan terjadi pergulatan. Tapi nantinya pada akhirnya al-haq akan tampak dan muncul. Itu inti dari apa yang beliau jawab dalam kesempatan ini.